أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول ثم يكون رسول مأمون وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أعراض أهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه أجمعين خصوصا لمولانا وجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام طيب والشيخ جمال كشف الأنوار بن إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا ودب الأقوال على أجمعين وصولا وفرعين ثم الأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يعلي درجاتهم في النار علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق المئة سنين لأعلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق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 Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan kepada saudara-saudara kita yang sudah berdahulu di dalam minggu ini meninggalkan kita, kita doakan semoga dia tidak mendapat siksa di dalam kubur dan seterusnya. Dan semoga dengan syafaat Nabi dan wali-wali dan guru-gurunya dia masuk surga di hisab. Kita yang masih di sini Mudah-mudahan insaf mengambil contoh pelajaran bahwa kita pun akan seperti mereka-mereka yang mendulu kita itu. Artinya akan masuk kubur juga. Anak-anakku semua, kalau kita di dunia pasti ada teman. Kalau kita di padang mahsyar pun ada teman. Andai kata kita dalam neraka pun ada teman. Tetapi yang kita seorang diri adalah kubur. Tidak ada orang-orang yang berdua di dalam kubur. Masing-masing sendiri-sendiri. Jadi kada ada orang dalam kubur tu berdua sekubur tu kada ada. Ini yang kita hadapi jagarnya apabila masuk kubur salaman. Kalau ikam itu di rumah rami, lawan umah lawan Abah ada yang bisi anak rame lawan anak ada yang bisi laki rame lawan suami ada yang bisi ayam rame lawan ayamnya tapi kalau dalam kubur kerja ayam lagi laki kada empat lagi anak kada lagi seorang diri ini yang hendaknya kita pikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mengikut akan mayat ke kuburnya tiga dua yang pulang satu yang tetap pertama pula warganya kedua sebagian hartanya dua ini pulang kada hendak tempat dalam kubur coba orang mati kalau babinian mati itu kan ada kena tapih bahalainya ditukupakan bakas pakaiannya Kemudian pula warganya mantar ke kubur nang lalakian bebinian kena meninggal hari. Bulikan semuanya itu tapi pahalanya pun dibawa bulik digulung. Jadi dunia tertinggal, pula warga pun meninggal meninggalkan. Kemudian yang mengikuti akan orang mati itu hanya amal-amal gawian-gawian selamanya hidup mulai balik mulai sampai umur itu amal perbuatannya malam siang malam siang itu nang umpat dalam kubur. apabila amalnya itu berdasar ilmu ilmunya itu bujur maka bahagialah seseorang itu dalam kubur. apabila ilmunya salah amalnya umpat salah maka sakitlah ia di dalam kubur. Jadi yang perlu diperhatikan ilmu itu jangan sampai salah. Kalau ilmunya salah, maka amalnya ikut salah. Supaya ilmu itu jangan salah, mengaji pakai kitab. Gurunya ahli membaca kitab itu dan kitabnya sudah dibujurakan. Kemudian gurunya itu belajar kitab yang dibaca itu lawan guru di atas sampai kepada si pengarang itu kitab. Selain dari itu, gurunya itu diberi izin atau disuruh oleh guru yang di atas mengelajari akan masyarakat. Kalau tidak demikian, maka jangan kita umpat peguru. Lebih bagus lagi, guru yang sudah alim dan diizini oleh guru yang di atas bahkan disuruh untuk mengajar. Cari lagi gurunya yang zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa lagi zuriat Rasulullah yang jadi guru kita itu bangsanya Al-Aidarus. Karena Habib Abdurrahman As-Saggab kai oleh Al-Aidarus sebelum Al-Aidarus lahir berkatalah Abdurrahman As-Saggab nanti akan timbul cucuku yang bernama Abdullah gelarnya Al-Aidarus Ikam tahulah kenapa cucuku itu digelar Aida, digelar dengan Al-Aidarus. Sidin sendiri yang menjelaskannya. Maksud dari Al-Aidarus itu adalah Raisu Jami'il Aulia. Kepala bagi seluruh wali-wali. Oleh sebab itu di antara tarikat Abah dibari dan disuruh menyampaikan tarikat Aidarusiyah. Tarikat yang diidini Rasulullah kepada Habib Abdullah Al-Aidarus yang dibaca pagi sore bunyinya La ilaha illallah la ilaha illallah satu kali nafas 12 kali berarti 24 kemudian Allahu Allah bernapas ulang 12 kali berarti 24 juga kemudian hu hu bernapas 12 kali berarti 24 juga ditutup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Orang yang mengamalkan tarekat Aida Rusia ini pagi sore akan mendapat syafaat Habib Abdullah Al Aidarus. Ada lagi amalan supaya sugih. Hendakkah? Hah? Ayat eh, kalau terbunyi. Hendakkah, hendakkah? Nah, bacaannya ya kudus ya kudus a'tinil fulus wa man adani fahuwa mampus berkat Habib Abdullah Al-Aidarus dibaca 11 kali malam atau siang insya Allah berkat keramat Habib Abdullah Al-Aidarus cucu Habib Abdurrahman As-Sagaf anak oleh Habib Abu Bakar As-Sagaf insya Allah akan diberi Allah kekayaan yang halal untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Abah ulangi. Tariqat al Rusia dibaca pagi sore bunyinya La ilaha illallah la ilaha illallah baina 12 kali. Allahu Allah bahina 12 kali hu hu bahina 12 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis amalan untuk supaya sugih nang halal untuk agama Ya Qudus, Ya Qudus, a'tinil fulus, wa man 'adani fahuwa manfus, bi barakatil Habib Abdullah Al-Aidarus. يا قدوس يا قدوس أعطني الفلوس ومن عاداني فهو منفوس ببركة الحبيب عبد الله العيدروس Kudus Ya Allah yang suci Ya Allah yang suci Bari ulun ni duit Siapa mamusuri ulun mahiri ulun matiakan Bah, pematian ulang Barbarat Habib Abdullah Al-Aidarus Anak Habib Abu Bakar As-Sakran Anak Habib Abdurrahman As-Sagar Semoga kita ini di dalam kubur nanti karena ilmunya itu bujur, kitabnya bujur, gurunya turunan Rasulullah dan disuruh oleh Rasulullah melajari umatnya apalagi bangsanya Al-Aidarus maka insya Allah di dalam kubur kita tak ada sendirian. Nah ini yang kita harapkan dalam kubur ini ada kawan. Adapun bacaan hari ini mengenai sifat Allah yang bernama Qudrat, kita diwajibkan meyakinkan bahwa Allah bersifat dengan sifat kudrat. Maksudnya kuasa mustahil lemah. Jadi Tuhan kadang mempunyai sifat lemah. Hanya Tuhan mempunyai sifat kekuasaan. Kita masuk ke dalam badan kita. Kalau kita sakit, Tuhan tidak lemah untuk menyembuhkan. Tuhan kuasa menyembuhkan. Jadi orang yang sakit, harapannya itu kuat kepada Allah. Ya Allah, Tuhan nang paling kuasa. Ulun garing kekuasaan pian menyembuhkan turunakan kepada ulun. Dengan putra sentian sembuhkan penyakit ulun begitulah orang nang sakit orang nang masih pambabal ya Allah ulun yakin biar kuasa memberi ulun ilmu dan faham hilangkanlah pambabal ulun berilah ulun ini akan faham dan ilmu orang-orang yang susah. Ya Allah, pian kuasa memberi ulun harta. Berilah ulun harta. Jangan dibiarkan ulun di dalam kesusahan. Orang yang sakit hati. Ya Allah, pian kuasa menghilangkan sakit hati ulun. Gantilah sakit hati ulun dengan gembira. Saya terus seterusnya. Jadi tidak ada orang yang luar biasa. Kita dilajari dan disuruh meyakinkan Tuhan bersifat putra, supaya kita ini barasi. Jangan ada sombong dan supaya kita jangan putus asa. Kalau sombong itu niscaya masuk neraka. Tuhan berfirman dalam Quran mengenai iblis gara-gara sombong tandanya sombong kada mau menuntut ilmu atau menjadi murid iblis disuruh menuntut ilmu lawan Nabi Adam sebagai jadi murid kada mau karena sombong firman Allah wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Ingatlah pada ketika Allah berfirman berkata kepada malaikat, Hai semua malaikat, kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam sudah diangkat menjadi guru. Belajar, hormati guru. Maka malaikat semua tahu bahwa dirinya ini adalah murid Nabi Adam. Allah menyuruh menghormati guru, maka malaikat menghormat kepada Nabi Adam karena perintah Allah menghormat peguruan karena perintah Allah. Seandainya Allah kada menyuruh hormat kepada guru, maka tidak kita mau hormat kepada guru. Guru itu adalah lebih tinggi dari abah kandung, lebih tinggi daripada min Tuhan. Rasulullah bersabda, abah ikam tiga. Pertama, abah nang mengawinakan ikam lawan anak sidit, ya min Tuhan. Dua, abah nang melahirkan ikam, abah kandung. Tiga, abah nang melajari ikam, yaitu guru. Nah, guru inilah lebih afdal daripada dua abah yang di atas tadi penjelasan Rasulullah supaya kita menghormat kepada mintuha kurang daripada menghormat kepada guru menghormat kepada abah kandung kurang daripada menghormat kepada guru yang dilabihkan guru daripada mintuha dan abah kandung apalagi guru kita itu abah kandung sendiri apalagi guru kita itu mintuha kita sendiri Atawa bukan abah kandung, bukan main Tuhan. Tetapi guru kita itu abah angkat kita. Resmi kita diangkat jadi anak sidin dunia akhirat. Saksinya Allah dan Rasul. Rasulullah SAW bisi anak angkat seperti Zaid bin Harithah. Diresmikan oleh Allah Ta'ala bahwa Zaid adalah anak angkat Rasulullah. Keuntungan besar bagi Zaid ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi anak angkat Rasulullah. Luar biasa, bahagianya, gembiranya si Zaid itu karena menjadi anak angkat Rasulullah. Nah, jadi masalah mengangkat kuitan atau menjadi anak angkat itu mulai di zaman Rasulullah. Kata bingung. Bangga Zaid karena udah ditakdirkan Allah menjadi anak angkat Rasulullah. Jadi kalau ikan bisi abah angkat seorang wali duriat Nabi, maka ikam wajib syukur kepada Allah dan dijaga diri disesuaikan diri nangkai maka orang menjadi anak angkat seorang wali cucunya Rasulullah macam apa menjaganya yaitu dengan melaksanakan takwa suruh Allah dahir batin nang digawi dengan Allah larangan Allah dijauhi lahir dan batin pun semata-mata dengan Allah. Dengan demikian ikam namanya kadang memutus hubungan antara ikam dengan abah angkat. Tapi kalau sebaliknya suruh Tuhan ditinggalkan, larangan Tuhan yang digawe, maka percuma ikam mengangkat kuitan lawan seorang wali nang duriat Rasulullah. Putuslah hubungan ikam dengan abah ikam. Quran menyatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih orang yang amalnya tidak takwa putus nasabnya keturunannya itu putus inya yang memutus dengan sebab ketiada takwaannya kembali kepada iblis tadi Kada mau iblis belajar lawan Nabi Adam. Nah, iblis kada mau belajar. Jadi pertamanya kada mau mengaji si iblis lawan Nabi Adam. Nang kedua kada mau menghormati lawan guru. Jadi setiap orang nang kada belajar atau orang nang kada menghormat perguruan itu disebutkan adalah iblis. Kenapa iblis jadi kada mau belajar? Kenapa iblis jadi kada menghormati tuan guru? Tuhan menyatakan wa kana minal kafirin. Karena iblis sudah ditulis matinya kafir. Jadi apabila orang hendak mati kafir, ciri-cirinya pertama kada mau belajar ilmu agama. Nang kedua kada mau menghormati guru agama. Apalagi guru agama itu zuriat Nabi dan bangsa Al-Aidarus. Lamun inya kada dihormatinya, tanda mati kafir. Semoga anakku semua terpelihara daripada sabab-sabab mati kafir. Kemudian dalil daripada Tuhan bersifat kudrat firman Allah taala innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah taala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia ia ada takabur membesarkan diri selain daripada jangan takabur membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah taala adanya jadi jangan sombong karena Tuhan menguasai dan takutan karena Tuhan menguasai Ya jabarannya, kalau orang sugih jangan sombong bahkan takutan kesugihannya diangkat Tuhan. Demikianlah orang-orang yang berpangkat. Jangan sombong dan takut karena Allah Ta'ala mudah mencabut pangkatnya. Orang-orang yang sehat jangan sombong karena malah takutan karena Tuhan itu mudah saja hendak mencabut kesehatannya. Adapun sebab-sebab sombong ada beberapa perkara. Pertama, taturunan. Apabila orang itu taturunan orang mulia, cepat sifat angkuh ada timbul di hatinya karena merasa inya tutus orang mulia sombong timbul buktinya sombong lalu kada mau jadi sesuruhan orang hina macam-macam elang ya kehendak beelang-elangan inya jadi pemimpinnya itu karena inya turunan ziarah sombongnya kada mau hendak baelang sarumahan aja hendak setengah kampung di bawah, inya na memimpinnya karena inya keturunan putus pak nah ini sombong adanya di hati itu hati-hati hati-hati kalau orang turun mulia harus tawabu kita misalnya bisi abah abah itu mulia itu nang mulia itu kan abah bukannya kita kita bisi abah bakaramat nang bakaramat itu abah bukan kita Nah, jadi si anaknya ini, turunannya ini jangan sombong. Karena nang bakar amat, nang alim, nang mulia itu apa bukan seorang. Dicontohkan oleh ulama waliullah. Seperti makanan. Makanan dan meminum minuman. Maka abahnya itu nang kada haus dan kada lapar tapi si anak sidin lantaran pada makan pada minum tetap kehausan kelaparan paham lah itu nah jadi karena abahnya itu alim dan takwa mulia kalau anaknya kada alim mana bisa takwa kalau kada takwa mana bisa mulia nah abahnya ini alim dan takwa dijumi orang tangan si anaknya ini alim kada takwa kada menyurung tangan ke orang lain nah nah membalik-balik ulang kada sedikit tak nangka itu tak orang nang tutus tak kada sedikit sombong tak itu nah nyurung tangan nah membalik alim kada takwa kada nang alim takwa bakaramat tu abah sorong apalagi nang alim takwa itu kai oleh seorang bukan abah abah seorang alim takwa itu kai jauh kenapa jadi disombong-sombongkan oleh cucunya Nah, Abah peringatkan lagi kalau orang tutus keturunan yang mulia jangan bersifat sombong. Bahkan kita itu mentawadukkan diri sopan karena nang alim itu bukan seorang nang takwa bukan seorang laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ana bukan orang nang mulia kalau menguya-nguya apa unda hebat apa unda hebat apa unda hebat tapi nang mulia itu bukan menyambat abahnya lihat diri unda mentor. Oleh sebab itu berusahalah hai orang nang turun mulia untuk mengikuti datu-datu kita. Kalau datu kita alim, jadilah kita orang alim. Kalau datu kita takwa, jadilah kita orang yang takwa. Begitulah. Supan juga namun datu alim seorang bungul datu takwa serong ada subhan Nomor dua Penyebab daripada sombong dan angkuh Pangkat Kalau orang itu jadi pangkat Bapangkat Berkedudukan mudah sekali sombong inya merasa ada bisi bawahan ada bisi rakyat semestinya orang berpangkat itu menganggap dirinya itu sesuruhan bagi rakyat jangan inya merasa sombong sebaliknya inya menganggap nang tinggi itu adalah rakyat rakyatku aku ini di bawah oleh rakyat aku ini sesuruhan rakyat jadi jangan sombong nang mengangkat seorang duduk itu kan rakyat pemilihan umum nang menggaji seorang saban bulan itu kan rakyat ini jangan lupa seorang dipilih rakyat seorang diberi makani rakyat hendaknya bersifat tawadu dengan rakyat ikam rakyatnya nang mengangkat aku ikam nang memberi makani aku sarumahan biniku anakku makan gaji nang menggaji ikam rakyat teh jadi aku ini merasa rendah diri dari ikam semestinya kayak itu orang bapangkat jangan sebaliknya rakyat yang mengangkat tadi nasibnya kada diperhatikan bahkan rakyat itu dijadikan alat untuk adu domba demi untuk kekuatan pangkatnya dan hasil maksudnya mengumpulkan harta banyak-banyak. Sangat rulah pemimpin nang neka itu. Apalagi kalau rakyatnya itu disiksa oleh inya gara-gara kada tunduk lawan inya. Padahal asal usulnya nama angkat inya itu jadi papangkat adalah rakyat yang disiksanya itu. Tiga daripada sebab sombong ilmu fakta dunia. Setiap orang-orang yang alim fakta keduniaan maka pasti sifat sombong ada di hatinya. Contoh kalau inya bisa naik ke angkasa, sombongnya luar biasa. Karena inya memiliki ilmu kawan naik ke angkasa luar. Jadi ngarangnya bukan manusia angkasa, tapi manusia banyak dosa. Siapa? Orang yang ilmunya ilmu dunia. Apabila banyak ilmu dunianya, banyak jiwa sombongnya. Maka didiklah anak-anak kita ilmu agama Jangan terlalu mendidik anak kita ilmu dunia karena nantinya dia akan menjadi orang sombong, nang akhirnya masuk neraka. Empat, penyebab daripada sombong dan angkuh adalah kesugihan. Kalau orang-orang nang kaya mudah bersifat sombong. Tuhan berfirman kalla innal insana la yatgha ar Manusia apabila sudah sugi, lalu inya itu takabur. Kalau murid itu sugi, maka guru yang melajari inya dipimpinnya. Guru pian ka ini, pian ka ini, pian ka ini, pian ka ini. Padahal yang mahatur burun itu murid. Tapi muridnya berduit. Ini bahaya orang nang bisi, duit bisa menghendak mengatur perguruan. Sombong ada dalam hati. Cukup dan jelaslah penyebab penyebab sombong tadi. Pertama, turunan yang mulia. Dua, pangkat. Tiga, ilmu fak dunia. Empat, kakaknya. Semoga kita para ditulung oleh Allah Ta'ala dan dipeliharanya daripada sifat-sifat tekebur dan sababnya. Amin. Allahumma amin. Dan semoga sifat kudrat Allah Ta'ala yang kita yakin ini kuat di dalam hati kita sehingga tidak lagi ada terkebur di hati kita dan timbul tawaduk dan takut kepada Allah di hati kita. Amin. Allahumma amin. ibadah sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib meyakininya. Arti iradat menentukan mustahil tergagah. Allah menentukan, tidak bisa diatur. Jadi kita jangan mengatur Tuhan. Jangankan Tuhan, guru aja jangan diatur oleh murid. ini mengaji lawan guru sekalinya maatur lawan perguruan kata boleh mantang-mantang sugih mantang-mantang bapak maka perguruan diatur mantang-mantang seorang turunan orang di atas maatur lawan perguruan mantang-mantang seorang alim pak dunia maatur lawan perguruan katulahan katulahan karena katulahan Apalagi Tuhan diaturnya ya kainya di bawah, hendak ke atas. Kehendak ke atas itu mengatur Tuhan. Tuhan sudah mendudukkan di bawah, kenapa hendak balik ke atas? Ini halus bahayanya, halus benar. Orang yang mengatur Tuhan ini sangat halus bahayanya. Maksudnya itu jalannya itu halus tapi bahayanya gono. Kalau orang di dalam keadaan di bawah jangan hendak ke atas. Lamun orang di atas hendak ke bawah nyata aja kada pun. Orang susah jangan berpikir hendak sugih karena mengatur Tuhan buktinya orang di bawah nang anggap matur Tuhan jadi ke atas berhiri lawan orang-orang di atas orang susah nang matur Tuhan supaya Tuhan menyugihakan buktinya berhiri lawan orang nang diberi Tuhan kesugihan orang sugi dihirinya orang di atas dihirinya karena ini anak matur Allah Ta'ala nak memindah dirinya menjadi ke atas dan sugi dan sebagainya kalau ya. Jadi Allah mengatur seluruh alam menerima aturannya aturan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalilnya yaitu fa'alun lima yurid. Semua perbuatan yang terjadi atau yang tidak terjadi itu adalah per, peraturan Allah Ta'ala. Nang jadi itu diatur Tuhan juga. Nang kada jadi pun diatur Tuhan juga. Maknanya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Maka patut bagi mukmin mutakit bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sobar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Artinya dalam kitab ini menyatakan kalau sudah kita yakin Tuhan itu maatur, seluruh alam menerima aturannya, maka aturan Tuhan terbagi dua nang kita terima. Pertama, nikmat. Nang kedua, bala. Apabila nang datang nikmat, maka kita diwajibkan syukur. Apabila nang datang bala, kita wajib sabar. Arti syukur atas nikmat, ingat bahwa nikmat dari Allah. Kenyamanan itu daripada Allah Kenyamanan itu dari Allah dan hati gembira kepada Allah muntung memujiakan Allah nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk jalan menuju Allah Abah ulangi arti syukur atas peraturan Allah nikmat yang datang ke kita. Pertama, hati kita memandang kenyamanan ini dari Tuhanku Allah. Dan hati gembira kepada Allah. Dan muntung membaca pujian seperti Alhamdulillah. Nikmat yang diberikan itu gunakan untuk mendatangi Allah sabar atas ujian Allah susah dan sebagainya dengan artian tidak marah hati kita tidak panas dan untung kita kada mengadu-ngadu kalau orang dapat bala dunia hatinya kada panas kada panas hati dapat bala biasa kalau orang adalah dimaki orang dicela orang lalu aja hati panas nah itu kada sabar marahnya nangaran orang nang sabar tuh dingin hatinya biasa kalau orang nang kada sabar tuh untungnya mengadu-ngadu nah orang nang sabar untungnya sunyi kadang mengadu ranai. Nah mudah-mudahan kita seberataan jangan bersifat takabur tetapi hanya bersifat tawadhu dan bersifat akan takut kepada Allah serta kalau sudah kita yakin Tuhan menentukan kita menerima ketentuannya dan ketentuannya itu terbagi dua nyaman dan sakit tatkala nyaman kita syukur tatkala sakit kita sabar Semoga yang demikian ini menjadi ilmu yang manfaat dan Allah menolong kepada kita untuk kita memakainya. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita yang kedua. Dan yang ketujuh daripada bahaya orang memakan nang halal nang kebanyakan. Artinya memakan makanan nang halal terlalu banyak bahayanya sepuluh. Nang ketujuh bahwasanya padanya menyusahkan hati dan memfitnahkan badan pada mencarinya dan mensediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Jadi yang ketujuh ini orang yang makan yang halal terlalu banyak susah hati. Hati itu kadang mau nyaman, kadang mau nyaman hati hingga susah hati. Padahal kadang ada mengerja dosa, kadang ada cuma makan yang halal kebanyakan lalu hati itu susah. Kada nyaman namun hati ini susah itu kada nyaman tuh bang hati yang susah. Biar duit banyak tapi hati susah. Nah, penyebabnya kenapa jadi hati susah? Makan nang halal kebanyakan. Nang kedua, koyuhan. Oh, Orang kawuyuhan biasanya penyarikan. Iya kan? Nyawa macam-macam aja kalau tahu diundang kawuyuhan ini tahu nyawa. Kalau tahu undang kawuyuhan macam-macam nyawa nih. Nah, itu orang kawuyuhan itu biasa penyarikan. Gara-gara makan gajang, lalu bacari uyuh awak timbul penyarikan maka punya penyarikan ini iman hancur jadi efeknya bahayanya luar biasa kurang nang ketujuh makan banyak nang halal ditambah lagi menyediakan makanan nang halal nang banyak tuh uyuh yu awak amun kebanyakan warna macam makanan uyuh kita menyiapkannya itu manggawinya uyuh di dapur menyiapkannya beberapa piring uyuh, membasuh lima untung piringnya kebanyakan uyuh, dan memakannya uyuh juga pulang macam-macam nih nih nih, pulang nih pulang nih pulang ya ke umpama gigi nih lawan wihang bisa bebander ya tainya minta ampun ampun jar gigi ulun kepanatan ampun ujar wihang ulun keuyuhan taganya kalau bisa berbandar tang pina cakup-cakup ya. Lagi ditambah susah daripada melepaskan dari kamu doratannya Artinya apabila orang ganjang makan, rancak bera, bera itu sakit parut dulu. Jadi rancak sakit parut Nah itu arwah-arwah kajamban gawian. Nah pamun makan terus-terusan dan mudaratnya apabila makan itu lancar, maharutnya ujusnya goreng lalu timbul penyakit di ujus apalagi makanan yang halal tadi makanan yang banyak mengandung lemak seperti ucus, seperti parut, seperti lemak-lemak. Apabila ketujuh memakan nang lamak-lamak, nang lambat hancur itu, niscaya kena penyakitan mana awak. Ingatakanlah ibu-ibu berata anak. Jangan banyak memakan nang lemak-lemak. Maka nyaman pang nang lemak-lemak tu nyaman benar lamun sete daging telah kita memakan secucuk dua cucuk tapi kalau sete lama atau sete uncus atau sete e, itu bisa sepuluh tusuk nyaman benar kenapa apa cucuk liurnya lama padahal akibatnya kolesterol kena naik lalu darah tinggi lalu bisa stroke atau lumpuh akibat dari makan melepaskan dari kamu dorotannya makan nang banyak halal itu pada kawan susah nang kedua biasa kalau anak banyak makan itu di ini sedikit liur kita buka nah gara-gara kita kamasinan lalu makan banyak karena cucuk lawan liur masin dari akibatnya darah tinggi ada lagi yang ketujuh makan manis, minum manis, lalu banyak meminum karena manisnya. Akibatnya kancing gula. Ah, bakamih gula, penyakit gula. Apabila sudah artinya orang ini banyak gula di awaknya, buka mata lalu katarak. Dioperasi matanya bisa picat. Apabila inya sudah menguasai lawan jantung, maka darahnya tekanan tinggi karena gula tinggi. Diobati penurun darah 10 biji karena mau turun tensi. Kenapa? Karena gulanya naik. Jadi gulanya diturunkan diturunakan, mau darah yang diturunkan. Lalu susah banyak duit keluar ke obat tuan dokter gara-gara nang halal tadi kita makan banyak gula banyak uyah banyak anu lama banyak demikian juga pulang masin apa dari manis lah masam pun jangan terlalu banyak setiap masam-masam itu jangan terlalu banyak boleh tapi sedikit kalau kita kebanyakan masam penyakitnya uluati atau mah padih uluati bisa keluar darah di murid dan di muntung akibat mah lembung kita itu berkoreng ini orang ketujuh pamasan jika ya lima kuit itu memarah sepanggal ketujuh banal masam jika ya belum tunjuk itu hendak sepuluh biji Nah, ya karamania itu pembukuan dimakan na mantah-mantah kerapuk nang ketiga lagi siapa nang samun yang kelima lagi padas boleh nang padas tapi jangan banyak ini kalau orang nang ketujuh pamadas ya Allah bola acan 25 lembok perawitnya kalau tau tahu unda tahan karutnya, sekali pahabisannya bahera maulas darah darah nang keluar di burit sekalinya maulas gara-gara kebanyakan makan nang padas jadi jangan banyak nang padas masin masam dan manis dan lemak semoga nang abah sampaikan ini menjadi perhatian dan kita kawa memakainya supaya awak kita ini sehat dan kawa beribadah lamun sudah berjaga jua kesehatan tetap garing jua sober tadi yang dipakai Ranai dan dingin utak dan hati dan kada mengadu kemana-mana. Karena udah kita jalankan syariatnya, Bapak pantang sudah kita datang juga penyakit itu. Ini sudah memang iradat ketentuan Allah. Kita wajib menerima dengan sabar. Kemudian yang kedelapan bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit di waktu mati orang yang banyak makan nang halal waktu sakaratul maut roh makhluk ma mau keluar sakitnya luar biasa padihnya luar biasa karena kesakitan dan kesusahan mati itu sakadar sedapnya di dalam dunia Apabila nyaman banar makan di dunia banyak, nang nyaman-nyaman, hendak mati kita disakit akan bebanar ruh keluar itu. Yang kesembilan bahwasanya padanya mengurangkan pahala akhirat biarlah ibadat kita saling banyakkan bersedekah maka sedekah kita itu pahalanya dikit banyak membari misalnya kita setengah miliar bersedekah pahalanya sama lon serupiah aja kenapa karena nambah bersedekah setengah miliar ini makan yang halal ganjang apalagi membari yang bilang hendak sedikit banar makan ganjang pulang bah bilang ya pahala apalagi bayi pada pengoler pulang yang ke sepuluh bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat apabila banyak makan yang halal maka lambat masuk surga maka kita hendak masuk surga mendusur limbah buka mata dikubur langsung di surga menandak maka itu cocok akan lawan gawi makan yang halal jangan banyak telah menyebut akan sepuluh perkara ini oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin telah datang beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mencela akan kanyang nang belimpatan setengah daripadanya al mukminu yaqulu fi ma'yin wahid wal kafiru yaqulu fi sab'ati am'ain hasbatna adama luqaimatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fa haqquhu thuluthun lit-ta'am wa li lisyarab wa sulusun lin-nafas bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu paru dan orang yang kafir makan ia pada tujuh paru Nah, jadi kalau orang beriman makan sepiring, orang kafir makan tujuh piring. Artinya banyak. Mamada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jadi makanan itu asal kita kawat cangkat, tulang belakang, kawat duduk, kawat berdiri. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga ucus diisi makanan, sepertiganya diisi minuman, sepertiganya untuk napas atau angin. Jadi kalau sudah hibak lawan makanan minuman, niscaya kada kau bakantut. Angin hibak udah kada ada lagi, ah, untuk angin tuh kada ada lagi. Nang menunjul makanan keluar, nang menunjul kami keluar tuh angin, anginnya kada, kada lawangan untuk masuk karena ibak lawan banyu lawan nasi sudah maka jazin bahayanya itu kadar penyakit putus kena buntu kena wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam mudah-mudahan semua apa yang kita dengar bersama-sama di majelis ini Allah jualah dan memberikan manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat amin Allahumma amin pengharapan kita kepada Allah dengan berkat Rasulullah dan wali-waliullah Allah Ta'ala membersihkan kita semua dari segala dosa dan kesalahan bahwa batin semua hidup dan memberi kita rahmat yang luas dan keselamatan dunia akhirat mati beriman